masuk kepada bab terakhir dari kitab ini. Bab yang nomor berapa kan? Empat. Ayo, Al-Babur Rabi. Azimi Al-Babur Rabi Azimu Mangkosati Zikrillah Ta'ala Agungnya kedudukan zikir kepada Allah Ta'ala Setelah bicara masalah tauhid, maka secara umum hadis ini bicara tentang keagungan zikir fil jumlah secara umum fal hadithu dalilun ala fadilati zikrillah ta'ala hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah Ta'ala. Adapun dalil dalil di dalam Al-Quran, wala Rabbuna Azza wa Jal, Wala zikrullahi akbar, Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan benar-benar zikir kepada Allah itu lebih besar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Setelah menyebutkan sholat, kemudian menyebutkan bahwasanya secara umum zikir kepada Allah adalah ibadah yang terbesar. Dan yang lebih menguatkan ini adalah dalil yang akan datang. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, Waimir. Qal, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian untuk aku beritahu kalian dengan amalan kalian yang terbaik wa azkara 'inda malikikum dan yang paling suci menurut raja kalian, Malik, raja yaitu Allah taala. Wa arfa'iha fi darajatikum dan yang paling tinggi di dalam derajat-derajat kalian wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal wariqah dan lebih bagus untuk kalian daripada menginfakkan emas dan perak wa khairil lakum min antal aduwakum dan lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum kemudian kalian memenggal leher-leher mereka dan mereka memenggal leher-leher kalian lihat yang luar biasa sampai tingkat syahadah. Ternyata ada yang lebih tinggi daripada itu. Qalu bala. Para sahabat mengatakan, "Iya wahai Rasulullah." Qal zikrullah taala, mengingat Allah taala. Al-Hadis -al akhrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Hadisnya memang sahih. Hada sya'nu zikr. Inilah nilai zikir secara umum. Fakaifa bi afdaliz zikr? Maka bagaimana dengan zikir yang paling utama? Wa huwa kalimatul la ilaha illallah yaitu kalimat la ilaha illallah. Jelas dia adalah paling tinggi. Dalilnya An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Karena di situ menunjukkan apa pengagungan uh, pujian yang semua semua jenis pujian untuk Allah taala. Baik dia itu pujian untuk perkara yang nampak ataupun yang tidak nampak. Baik pujian yang terkait dengan zat Allah ataupun nama Allah ataupun sifat-sifatnya ataupun perbuatan-perbuatannya semuanya kita puji dan itu adalah doa yang terbaik dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dan An-Nasa'i dan memang hadisnya sahih wa an amri bin al-As radhiyallahu anhu maqal inna afdala ma nu'iddu syahadata eh, syahadatu alla ilaha illallah sesungguhnya perkara yang paling utama untuk kita persiapkan adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dari ucapan Amr bin Al-As mauquf, tetapi tentunya hukumnya marfu karena memang dia didukung oleh dalil-dalil yang lain. Wallahu taala a'lamu bissawab walhamdulillahi alamin. Iya, selesai pembahasan ini. Dan insya Allah besok kita akan mulai masuk kepada kitab yang baru. Pembahasan tentang hakikat musibah. Dan juga tentang keutamaan-keutamaan musibah. Dan juga bagaimana cara-cara di dalam menghadapi musibah. Dan perkara-perkara yang indah yang disebutkan oleh para ulama insya Allah akan kita sebutkan di dalam kitab yang baru tersebut. Tidak harus tidak harus semuanya beli, tapi yang mau untuk mengikuti dengan bahasa Arabnya ya tafadhol. Hmm. Yang penting adalah apa? Kita memahami kandungannya. Ayo, ilahuna wallahu taala a'lam. Asal dari kitab tersebut, kitab yang akan kita baca besok insya Allah, itu adalah pertanyaan dari salah dari beberapa ikhwah dua tahun yang lalu. Ketika kita masih di Yaman, Nah, kita jawab dan alhamdulillah Allah memudahkan untuk kita cetak di sini dan kita bacakan. Baik, kita akan masuk kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala Al-Hadis bisa Asyar Hadis yang ke-16 Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma Ibnu Abbas siapa namanya Ibnu Abbas? Iya namanya Abdullah Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihadu faqad tahur." Apabila ihad, ihad adalah jildul maitah. Kalau jilat itu umum, kulit. Tapi kalau ihad itu adalah kulit bangkai. Apabila apabila kulit bangkai itu telah dicuci, subir, telah dicuci, dibersihkan maka dia telah suci. Akhrajahu Muslim. Wa indal arba'ah menurut para imam yang empat itu siapa imam yang empat ya? Yang empat ya? Sunan. Imam siapa? Tirmidzi. Kemudian siapa lagi? Abu Dawud. Kemudian siapa lagi? An-Nasai dan yang terakhir Ibnu Majah. Nah. Qal ayyu ayyuma ihabin dubir. Ini justru lebih umum lagi. Rasulullah SAW bersabda, kulit bangkai manapun yang disucikan, dicuci, jawabannya fakat tahur, dia telah suci. Kemudian hadis yang ke-17 As-Sabi'a Asyaf, wa an Salamah muhabbiq radiyallahu anhu Fal, Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dibahu juludil maitah tuhuruhah pencucian kulit bangkai itu adalah kesucian dia. Jadi kulit bangkai kalau sudah dicuci, maka dia menjadi suci. Hadis ini sahahahu Ibnu Hibban dan memang dia yang benar tidak sampai sahih tetapi sahih li ghairi. Dia sebenarnya ada kelemahan karena ada rawi yang majhul namanya Jaun Ibnu Qatadah, tetapi dia didukung dengan hadis Ibnu Abbas yang sebelumnya juga hadis Aisyah diriwayat Nasa'i yang lafaznya kalau hadis Aisyah lafaznya adalah zakatul maitah di bahuha. Penyembelihan bangkai adalah dengan cara apa? Dengan cara pencucian dia. Jadi kalau dia bangkai, kemudian kulitnya itu sudah dicuci, maka dia seakan-akan telah disembelih. Maksudnya apa? Ya boleh untuk kita manfaatkan kulitnya tersebut. Dan sanatnya sahih. Al-Hadis Samina Ashar, hadis yang ke-18. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing, maksudnya adalah bangkainya. Seekor kambing yang mereka seret, bangkainya mau dibuang. Fakal, lau akhatum ihabaha. Seandainya kalian mau mengambil kulitnya, ini adalah apa? Arab, yaitu tawaran. Sebaiknya dimanfaatkan kulitnya itu. Fakalu innaha maita. Mereka mengatakan, bahwa Rasulullah, sesungguhnya dia ini bangkai." Fakal yutohhiruha al-ma'u wal korob. Dia bisa disucikan dengan air dan korob. Korob yaitu daun salam. Kalau di sini apa sama daun salam? Ya ma'ruf yang yang hijau agak agak bercahaya itu ya. Yang biasa untuk untuk memasak itu. Namanya korok, dia adalah daun salam. Panggilannya apa? Salam sama. Makan, makan. Ulam, ulam. Iya. Salam salah. Disebutkan di sini akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i, tetapi apa? Hadisnya ini lemah. Tetapi dia menjadi apa? Hasan lil ghairi dengan dalil-dalil yang sebelumnya. Karena ada rawi yang majhul yaitu Abdullah bin Malik dan ibunya. Dua-duanya tidak dikenal. Tidak dikenal sebagai apa? Orang-orang yang sifat. Dari hadis-hadis ini, tiga hadis ini sebenarnya banyak hadis Aisyah seperti yang diisyaratkan tadi itu kita mendapatkan faedah bahwasanya secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak menyia-nyiakan harta. Selama masih ada jalan untuk dia dimanfaatkan, maka kita diharamkan untuk apa? menyia-nyiakan dia. Karena ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Wala tubadziru tabdzira. Jangan kalian itu menyia-nyiakan harta. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta, mereka itu adalah saudara-saudara setan. Dan juga di dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan e, bersabda, "Innallaha karihal akum salasa." Menyebutkan beberapa dalil kemudian menyebutkan ini, sesungguhnya Allah membenci dari tiga dari kalian tiga perkara. Di antaranya adalah idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta Waqila waqal dan banyak apa menyebar berita tanpa tanpa alasan yang hak. Kemudian yang ketiga adalah apa? Wa kasratus soal banyak bertanya yang tidak ada apa yang tidak ada manfaatnya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang ada manfaatnya dia disyariatkan untuk dikerjakan. <clears throat> Itu pembahasan secara umum. Sekarang kita akan masuk pembahasan secara khusus yang terkait dengan apa? terkait dengan kulit bangkai. Kulit bangkai di sini terbagi menjadi dua, yaitu bangkai dari binatang yang asalnya boleh dimakan. Yang kedua, bangkai dari binatang yang memang pada asalnya haram untuk dimakan. Sekarang, apa pembahasan ulama tentang masalah ini? Mereka terbagi menjadi tujuh pendapat. Tetapi yang paling benar adalah, dan ini yang dirojihkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam rahimahullah ta'ala adalah bahwasanya semua kulit bangkai baik dia itu asalnya dari binatang yang boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan maka kulit bangkai tersebut kalau sudah disucikan sudah dicuci dan sebagainya itu maka dia pun menjadi suci ini adalah pendapat Dawud Az-Zahiri dan Mazhab Zahiriyah dan juga ini pendapat Abu Yusuf dari kalangan apa eh, murid Abu Hanifah dan juga pendapat Imam Malik. Satu riwayat dari Imam Malik. Kenapa? Karena hadisnya umum. Rasulullah mengatakan ayu ayu ma'ihadin zubir faqat tahur. Kulit manapun ini adalah umum. Kulit manapun yang telah disucikan maka dia pun menjadi suci. Juga lafaz yang lain dibaguha tohuruha eh, apa tuhuruha yaitu apa kesucian dia adalah dengan cara mencucinya ini menunjukkan bahwasanya kulit bangkai terserah dia dari bangkai jenis manapun. Kalau dia sudah disucikan, maka dia pun menjadi suci. Dan ini pula yang dirosikan oleh Imam Muhammad Ibnul Amir as Ani di dalam Subulus Salam dan as di dalam Nailul Autor. Baik. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwasanya kalau kulit itu disucikan, dia bisa suci, sekarang bagaimana pensuciannya itu? Pensuciannya kalau zaman dulu adalah air dicampur dengan apa? Dengan daun salam dan dengan bijinya. Ditumbuk dan kemudian apa? Dicampur dengan air. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk yang pertama menghilangkan bau dari najis tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk menyerap cairan-cairan yang masih menempel di di dalam permukaan kulit itu, di bawah kulit. Karena cairan-cairan itu yang membuat dia menjadi najis terutama adalah apa darahnya itu. Maka kalau dia sudah sudah kering dan sudah apa sudah sudah hilang bau najisnya dan sebagainya, maka dia boleh dimanfaatkan. Sekarang kalau dia boleh kita manfaatkan, boleh tidak kita makan, tetap hukumnya adalah haram. Kenapa? Yang diperbolehkan hanya apa? Hanyalah kita memanfaatkan kulitnya untuk keperluan-keperluan yang bukan untuk apa? Bukan untuk berupa memakan. Makanya ketika para sahabat mengatakan ini adalah bangkai wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah menyuruh untuk apa? Dimanfaatkan. Rasulullah mengatakan Inna innama hurrima minal maitah atluha. Hadisnya muttafaqun alaih. Hanyalah yang diharamkan dari bangkai itu memakannya. Menunjukkan apa? Untuk selain memakan itu boleh. Seperti apa? kita pakai untuk kantong air atau untuk duduk atau untuk suci aja di dalam sholat ini boleh sebagaimana dijelaskan oleh para ulama disebutkan di sini juga boleh dia untuk itu tadi semua dan juga untuk apa untuk untuk kotak untuk berwudu dan sebagainya itu boleh dan ini juga pendapat dari Abdullah ibnu Wahab rahimahullah taala juga pendapat Imam at dan yang lain-lain. Uh, bahkan ini pendapat yang banyak sekali. Di antaranya adalah pendapat siapa? Pendapat Imam Sufyan Al-Fawri. Kemudian uh, Abdurrahman Ibn Amr Al-Auza'i. Muhammad Ibn Hasan Al-Ambari. Hasan bin Soleh bin Hai. Abu Hanifah. Asyafi'i. Dan dan para apa? Para pengikut mereka semua. Mereka mengatakan bahwasanya ini boleh dimanfaatkan untuk apa? Untuk untuk menjadi sejadah untuk sholat itu dan juga untuk dijual juga untuk berwudu dan sebagainya yang penting bukan untuk dimakan karena mereka berdalilkan keumuman sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala akhudu iha fangtafa'u biha apakah mereka tidak mau mengambil kulitnya itu untuk mereka mengambil manfaat dengannya itu menunjukkan apa dia boleh dimanfaatkan kalau sudah disucikan lalu bagaimana dengan hadis di uh, sebentar. Sebentar, sebelum kita masuk ke situ sekarang bagaimana hukum menjual kulit yang sudah disucikan yang dari bangkai tadi itu. Yang benar adalah boleh. Kalau dia sudah disucikan, maka dia boleh. Kenapa? Karena sekarang posisinya adalah sudah menjadi sesuatu yang suci. Boleh setelah dia disucikan, dia boleh untuk dijual. Boleh juga untuk kita membelinya dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, haruskah kita mensucikan dia itu dengan air? Nah, di sini ada dua pendapat. Syafi'iyah terbagi menjadi dua. Demikian pula Hanabilah terbagi menjadi dua. Dan yang benar adalah yang mengatakan bahwasanya air itu bukan syarat. Memang air itu angkot ya lebih bersih. Tetapi dia tidak tidaklah menjadi syarat. Karena Rasulullah SAW ketika menyebutkan pencucian tadi, sama sekali beliau tidak mensyaratkan harus dengan air. Di dalam hadis-hadis yang sahih, di dalam tentang e, masalah pencucian kulit tadi, beliau tidak mensyaratkan dengan air. Adapun yang menggunakan lafaz air, itu hadisnya tadi kita sebutkan ada rawi yang majhul, dua orang rawi yang majhul. Maka yang benar adalah apa? Boleh dia dengan selain air. Yang penting memang apa? Dijamin dia itu sudah bersih, kering dan dan hilang bau najisnya itu. Boleh. Kemudian untuk masalah jual beli tadi juga kita sebutkan bahwa dia boleh untuk diperjualbelikan. Adapun hadis yang disebutkan di dalam uh, Sahihain dari Jabir radhiyallahu anhu yang mana beliau eh, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah harrama al maitah wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan untuk jual beli maitah yaitu bangkai wal khinzir yaitu babi wal asnam dan jual beli patung maka para ulama mengatakan itu adalah sebelum dicuci sebelum dia itu dicuci adapun kalau dia sudah dicuci maka boleh karena sekarang posisinya adalah sesuatu yang suci dan boleh dimanfaatkan dengan dalil dari Rasulullah tersebut Berarti apa kesimpulannya kalau kita memang betul-betul sudah bisa mencuci misalkan apa kulit kulit babi atau kulit anjing kita gunakan untuk apa? Untuk suci aja atau kita gunakan untuk wajah air. Kalau memang betul-betul sudah dibersihkan, apa hukumnya? Boleh tidak dia? Ya, yang betul adalah boleh. Makanya para ulama tadi langsung memberikan contoh, yaitu apa? Segala macam dari kulit, termasuk kulit anjing, kulit juga kulit khinzir, babi, dan lain-lain. Kalau memang dia sudah disucikan dengan benar, maka dia dihalalkan oleh Allah Ta'ala untuk dipakai. Sekarang pembahasannya lebih mengkhusus lagi. Masalah menggunakan kulit binatang buas. Untuk yang bukan tadi. Bukan untuk apa? Bukan untuk eh, bukan untuk kantong air. Tapi kita sekarang kita gunakan untuk sejadah atau kita naik dia sebagai permadani. Khusus untuk binatang buas ini ada dalil yang melarang. Maka ini berarti menunjukkan apa? Dia hukumnya sekarang khusus. Karena datang dalil Rasulullah SAW apa itu? Naha alistiroshi julu disiba. Nabi SAW melarang bagi kita untuk duduk di atas di atas kulit binatang buas. Wa aniruku bi alaiha dan melarang kita untuk naik di atas binatang buas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Dan hadisnya sahih. Ini menunjukkan dia masuk ke dalam dia adalah apa? Meng, mengkhususkan keumuman jahil tadi. Bahwasanya kalau dipakai untuk untuk kantong air, untuk berwudu dia boleh, tetapi kalau untuk dinaiki maka ini tidak boleh. Bukan karena faktor najisnya, tetapi karena apa? Tasabul bil aazim Disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Ilahnya adalah karena di situ ada apa? Tasabuh. Kita menyerupai orang-orang ajam. Dan inilah yang dirajinkan eh, dan ini adalah pendapat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena apa? Dengan sanad yang sahih, riwayatnya sampai ke Anas bin Malik, beliau mengatakan, anna Umar bin Al-Khattab ra'a rajulan wa alaihi suwatun, fa ta'inuha min julusis sa'alib. Umar bin Al-Khattab melihat ada seseorang yang memakai peci yang bagian dalamnya itu terbuat dari kulit sa'alib, saalat, saalat musang, musang. Fa'alqahu ala ra'sih. Kemudian beliau melemparkan peci itu dari kepala orang tadi. Wa qala "Ma yudri kala Allahu laisa bizaki." Apakah engkau tidak tahu bahwasanya bisa jadi dia itu belum disembelih dengan benar? Terserah disembelih dengan benar dalam artian disembelih ataukah dia itu dicuci seperti yang tadi itu. Maka dari sini kata Abu Ja'far At-Tahawi menunjukkan bahwasanya kalau dia itu sudah disembelih dengan benar atau hukum sembelih yaitu apa? Yaitu dicuci tadi itu kulitnya menunjukkan boleh dia itu apa? dipakai. Ini Asalnya demikian. Hanya saja apa? Dia itu dilarang dengan sebab tasabuh dengan a'ajim. Itu yang yang sebenarnya. Karena ini adalah amalul a'ajim. Kebiasaan orang-orang orang-orang asing, orang-orang yang bukan Arab dari kalangan Persia, Romawi dan sebagainya. Mereka berbangga-bangga dengan duduk di atas kulit binatang buas. itu apa namanya? Iya. Ya. Kalau contoh, ya. ah, contoh, kopiah, ya, kopiah. Nah, jadi kalau dia itu terbuat dari terbuat dari kulit uh, kulit binatang buas, memang ini ini hilaf, eh, ini hilaf. Tapi kalau dia itu untuk diduduki, maka dia tidak boleh. Iya, karena hadisnya mengatakan demikian untuk diduduki, untuk dinaiki. Ataupun kalau dia dipakai sebagai baju, memang zahirnya lain ya lapik di atas kendaraan. Ya semacam itu. Atau mungkin di atas kursi, di atas sofa dan hmm. sebagainya itu. Tapi dalam eh, pakaian seperti perang kita kata terutama dulu itu dibolehkan juga. Kalau yang disebutkan di sini, wallahu alam, yang dilarang memang disebutkan di sini kata Syekhuna Muhammad bin Hizam, di sini atau mengisyaratkan yang dilarang adalah apa? Adalah menaikinya, Adapun kalau dia dipakai, maka itu tidak dilarang. Disebutkan di sini, larangan tadi tidak mencakup ketika dia dipakai. Makanya Umar tadi melarang itu bukan karena bukan karena dia haram dipakai, tetapi jangan-jangan dia itu belum dicuci dengan benar. Berarti kalau dia sudah dicuci dengan benar, boleh dipakai. Hanya saja jangan apa? Jangan dinaiki. Jangan posisinya dipakai untuk sesuatu yang dinaiki. Memang ini adalah hukumnya amat khusus dan amat terbatas. Menunjukkan apa perkara yang lain boleh. Hmm. Makanya disebutkan di sini yang benar, yang tidak boleh adalah menaikinya atau duduk di atasnya berdasarkan dalil-dalil yang yang terdahulu. Ataupun kalau dipakai disebutkan di sini tidak masuk di dalamnya pemakaian. Memang ini jelas masalah ini disebutkan khilaf. Ada perselisihan pendapat tapi dohir dari hadis-hadis yang ada kalau dikumpulkan adalah itu tadi. Bahwasanya kalau dia belum dicuci, kulit bangkai apapun kalau belum dicuci maka dia najis, tidak boleh dipakai. Kalau sudah dicuci maka dia bisa dipakai untuk apa? Untuk keperluan secara umum. Kecuali apa tadi? Kecuali dimakan. Kemudian oh, khusus untuk binatang buas dia tidak boleh untuk apa? Keperluannya itu dengan cara dinaiki. Tapi kalau untuk kantong air dan sebagainya boleh atau dipakai untuk baju itu boleh. Ini yang dirojikan di sini. ataupun yang memilih pendapat lain yang biar lebih berhati-hati dan sebagainya boleh juga. Karena memang ini perkara perkara ya, kembali kepada kekuatan untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada. Bagaimana Bisa kulit tadi dicuci oleh orang kufar, seperti kita yang membeli dan memakai. Nah, ini juga dibahas bahwasanya pencucian itu tidak disyaratkan dia seorang muslim maka tidak disyaratkan dia itu dengan membaca bismillah dan sebagainya. Maka kalau memang orang ini betul-betul amalannya adalah profesional, memang pencuciannya benar dan baik, boleh. Makanya apa disebutkan dalam pembahasan yang berikutnya masalah penggunaan apa itu barang-barang yang produk dari negara-negara asing. Disebutkan bahwasanya kesimpulannya dia itu boleh. Kalau memang kita lihat ini memang sudah sudah suci ini seperti ini. Kita lihat baik-baik ini sudah suci. Dohirnya tidak ada benda najisnya, tidak ada sisa aroma najis, bau najis, dan sebagainya. Itu boleh. Kembali kepada satu pemikiran. Jadi tak ada sisi dengan yang salah Itu diantaranya. Disebutkan uh, ada cara lain juga. burung merpati. Tai burung merpati dia suci seluruh kotoran baik berupa kencing ataupun berak binatang yang boleh dimakan maka dia itu suci kalau memang secara dibuktikan memang dia bisa untuk apa mengeringkan cairan-cairan yang ada di balik kulit dan memang bisa menghilangkan bau najis dan sebagainya maka boleh karena tidak disyaratkan dengan benda tertentu maka disebutkan di sini oleh para ulama banyak cara untuk apa untuk mensucikan benda-benda tersebut yang penting dia adalah apa dari benda suci Cuma ada sebagian. Nah, lanjut lanjut. Secara spesifik uh, untuk pemahaman kita uh, Ustaz, uh, misalnya kata kalau kita terbeli uh, kasut atau bag daripada uh, kulit babi, kulit kenjir, dalam zaman moden sekarang ni, maknanya kita boleh memakai terus. Iya, kalau kita yakin ini sudah sudah dicuci dicucikan baik-baik, sudah dia memang betul-betul kering, tidak ada sisa-sisa cairan dan sebagainya, karena intinya adalah apa? Cairan yang ada di balik kulit itu. Maka dia boleh. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala di Syarah Sahih Muslim mengatakan hibab yaitu pencucian, pencucian e, kulit binatang tadi itu, kulit bangkai itu boleh dengan menggunakan segala macam cara yang dia itu fungsinya adalah yunashifu fadalatil jilid yaitu untuk mengeringkan cairan-cairan yang ada di kulit itu wa yutayyibu dan membuat dia jadi bagus wa naumin min wurudil fasad alaih dan meng menghalangi datangnya kerusakan pada benda tersebut. Jadi dengan cara apapun. Kemudian beliau menyebutkan dengan benda ini, benda ini, benda sekian banyak. Di antaranya adalah juga dengan apa? Dengan kulit ruman. Ruman itu apa? Delima ya. Kulit delima, dan dan obat-obat suci yang lain kata beliau. Jadi segala cara boleh kalau memang dibuktikan memang dia bisa memenuhi apa itu kriteria tadi itu. Mengeringkan cairan-cairan yang ada di balik kulit itu. Jadi semuanya boleh. Selama syarat tadi terpenuhi. Dan yang disebutkan oleh Nawawi tadi ini juga mazhab e, Hanabilah, juga mazhab Malikiyah dan Hanafiyah. Dan juga mazhab siapa? Mazhab Zahiriyah. Jadi rata-rata ulama membolehkan semua cara Asalkan apa? Dia adalah benda-benda yang suci juga. Jadi tidak seperti sebagian orang mereka mencuci apa? Mencuci kulit bangkai dengan apa? Dengan air kencing manusia. Itu nggak boleh. Masih banyak cara yang lain. Jangan pakai barang najis. Kemudian dari pembahasan ini ada perluasan tentang masalah masalah bulu bulu dan rambut dari bangkai apa hukumnya bulunya hukumnya apa ya hukumnya suci kenapa karena dia tidak apa tidak dimasuki oleh kehidupan sebagaimana dijelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu dia hukumnya suci karena apa dia dihukumi sebagai benda mati Makanya kalau kita menemukan bangkai, kemudian kita lihat ada ada bulunya masih, maka bulunya ini boleh dipakai. Tetapi kita cuci dulu, tentunya kita cuci dulu. Bukan langsung dipakai, tapi hukumnya adalah suci kalau kalau sudah kita cuci Tanduk. Ya. Nah, kemudian tanduk juga. Apa hukumnya? Hukumnya sama dengan apa? Sama dengan rambut dan bulu. Tanduknya itu. Kenapa? Karena tanduk itu hukumnya adalah tanduk dan kukunya itu hukumnya adalah benda mati tidak dihukumi sebagai sesuatu yang hidup. Dan inilah yang dirojilkan oleh Abu Hanifah, kemudian juga Dawud Al-Zahiri, dan juga dirojilkan oleh sebagian Hanabilah dan Syekhul Islam. Dan mendapat mayoritas salam. Memang ini ada perselisihan, tetapi itulah yang rojil. Sekarang bagaimana dengan tulang tulang dari Marisa Tulang dari apa itu? Dari bangkai. Bagaimana kita ambil tulangnya? Memang ini hilaf yang keras tentang masalah tulangnya ini. Adapun para ulama e, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ishaq dan lain-lain, mereka mengatakan najis. Bahwasanya tulang bangkai itu adalah najis. Kenapa? Karena dia masuk dalam keumuman hurrimat alaikumul maitah. Makanya mereka mengatakan najis. Adapun yang dirojikan oleh Sufyan as Abu Hanifah, dan juga Az-Zahiriyah yang dirojikan oleh Syekhul Islam, dia tidak najis. Yang najis itu hanyalah apa? Hanyalah eh, hanyalah dagingnya, itu yang najis. Adapun kalau tulang, maka tulang itu dia dihukumi seperti apa? Seperti benda mati, tidak dimasuki oleh oleh jarah dan sebagainya. Tetapi wallahu alam, sepertinya yang roji adalah apa? Pendapat yang pertama. Adapun yang milih pendapat yang kedua ini juga kuat sekali memang. Karena akhirnya tulang itu tidak disifati dengan sesuatu yang hidup. Hanya saja apa memang ini ini keras pembahasan masalah ini khilafnya keras. Bahkan sebagian bahkan mayoritas mayoritas salaf pun berpendapat apa? Berpendapat bahwasanya boleh. Menunjukkan apa? Tulang itu tidak najis. Kenapa? Karena Az-Zuhri dengan sanad yang sahih mengatakan apa? Karena khiyaru hadhil ummah yatamasyaduna bi amsyatin min idhamil fil bahwasanya dulu generasi terbaik dari umat ini Azuri ketemu Anas bin Malik dan juga para salaf yang lain generasi terbaik dari umat ini mereka biasa bersisir dengan sisir yang terbuat dari dari tulang gajah menunjukkan apa secara umum bahwasanya tulang itu suci tentunya kita suci dulu jangan sampai dia masih menempel padanya darah-darah benda najis tadi atau dagingnya dan sebagainya ada pendapat ini apa? Ini dirojikan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam bahwasanya memang dia itu tidak najis. Hanya saja ini sebenarnya bisa dibantah. Karena bisa jadi apa? Bisa jadi filnya tadi bukan uh, fil itu apa saja. Gajahnya tadi bukan bangkai. Mungkin aja dia sudah disembelih dengan cara yang misalnya dimanfaatkan. Seperti kalau kita memanfaatkan tulang lembu atau tulang uh, tulang apalagi kambing dan lain-lain karena gajah itu halal untuk dimakan Memang ini khilaf yang besar tentang masalah ini. Sayyid eh, ilahuna wallahu taala alam. Iya, ini tulang itu adalah tulang yang disebut nama Allah di situ, maksudnya kita menyembelih dengan nama Allah, kita memakan dengan nama Allah, kemudian tulangnya kita buang, itu menjadi apa? Menjadi bagian dari makanan jin. Secara umum kita tidak tidak eh, maksudnya jin yang mana? Yaitu jin muslim ataupun jin kafir ya, ya mencuri makanan-makanan kita kalau kita tidak membaca bismillah. Makanan yang enak, roti, daging dan sebagainya, nah, itu jin-jin yang kafir memakannya. Ataupun jin muslim tambah tulang itu adalah tambahan dia kalau kita buang dia, dan tulang itu adalah tulang yang baik, yang disebut nama Allah di situ, jelas kita nggak makan tulang secara umum. Kemudian tulangnya kita buang, maka yakunu awfarama yakunu, ya jiduna awfarama yakunu minal lahm Maka jin itu akan mendapatkan tulang itu penuh dengan daging. Nah, ini perkara gaib. Jadi walaupun kita lihat dia tulang, tetapi nanti jin muslim akan mendapati dia itu tidak penuh dengan daging sendiri. Hanya saja apa? Hanya saja itu terserah kita mau memanfaatkan atau tidak itu terserah kita. Karena yang diambil oleh jin itu adalah yang kita buang jin muslim itu. Adapun kalau jin kafir memang dia ingin mencuri makanan kita. Adapun jin muslim dia mengambil sesuatu yang sudah kita buang. Terserah kita mau kita buang atau tidak. Wallahu a'lam. karena kalau kita menjual majlis binatang untuk masalah benda lain macam kita jual majlis itu kita dengan apa baca lah baca eh, najis najis yang mana najis itu ah eh, itu tidak najis tidak masalah milik lembu atau milik ayam dan sebagainya dia tidak najis tidak tidak masalah kalau kelelawar kelelawar itu dia najis atau tidak ya Allahu alam. Kita kita tidak tahu. Tapi dohirnya kalau dia memang memakan buah-buahan bukan kelelawar penghisap darah, maka dia dohirnya adalah apa? Bukan binatang yang tipenya adalah muftarif. Karena para ulama ketika membahas hadis Nah Rasulullah SAW an aslikul dzina bin minas tiba wa di bin minas tuyur. Rasulullah SAW melarang kita memakan binatang buas yang punya cakar dan eh, burung yang juga punya cakar itu kata mereka yang dilarang adalah jenis muftaris, yaitu yang tipenya adalah menerkam. Maksudnya muftaris di sini apa? Yaitu yakulu eh, yakulu dohiyatah eh, yakulu dohiyatahu kasran kata mereka, yaitu memakan dengan ganas. Jadi ya tipe binatang buas. Maka ini menunjukkan apa? Kalau dia itu adalah makan buah-buahan, dia tidak masuk di situ. Sebagian kelelawar memakan buah-buahan, maka wahu alam dia jelas tidak masuk di dalam hadis tadi. Kecuali kalau ada dalil yang khusus, wallahu a'lam. Kecuali kalau memang kelelawar yang penghisap darah yang terkadang apa? naik ke apa namanya ke belakang lembu kemudian memakan eh, menghisap darahnya itu. Itu jelas termasuk binatang buas. Wallahu a'lam. Apalagi yang diminum adalah apa? Darah. Mayoritas ulama mengatakan darah itu najis dan memang menyebabkan najis darah itu. Cuma yang rojih darah itu sendiri tidak najis kecuali apa? Darah, darah haid dan darah nifas. Memang ini khilaf besar tentang masalah darah. Hmm. Nah, setelah kita kupas pasal uh, eh, tulang, hmm. ya. Um, jadi bermaknanya dalam tulang-tulang yang eh, kita uh, sisa makanan kita tu, ada kalau lebih baik kita biarkan tidak suatu tempat ataupun kita tanam kita terkepas bahwa yang uh, eh, eh, tulang ni adalah makanan jin hmm. dan ia juga boleh dimakan yeah. dan ia juga bukan nanti jadi adakah lebih baik tulang itu dibiarkan di satu tempat jadi makanan jin tulang ataupun kita tanam Allah alam, anak tidak tahu tentang masalah itu. Tetapi apa? Tapi Allah Ta'ala yang memberikan rezeki pada mereka. Kalau masih bisa diberikan pada binatang-binatang yang kita piara, kucing dan lain-lain, kita kasihkan kucing. Misalnya itu lebih baik. Hmm. Kenapa? Karena kalau memang kucing itu adalah binatang yang kita piara, berarti kita mendapatkan amanah untuk memelihara jangan sampai dia kelaparan. Maka apa? Dia lebih berhak. Ataupun untuk jin itu bukan kewajiban kita. Ataupun apakah sebaiknya kita pakai yang ini atau pakai yang itu, wallahu alam. Dua-duanya mungkin, semacam itu mungkin. Betul sebenarnya belum apa dia tanya mereka sehingga belum dia bawa keluar jenazah dari rumah ke tanah kuburan dia akan baca tiga kali fatihah jadi saya pernah diarahkan, saya itu saya tak mau. Saya mau buat itu. Saya akan buat yang lain. Nah, saya kata maksudnya saya buat yang lain itu ialah uh, merasakan, uh, menyampaikan apa lapas sekiranya uh, eh, sah uh, ini, uh, eh, si mati semasa hidupnya uh, berhutang. Uh, tidak jumpa sekian orang untuk menjelaskannya. Siapa itu juga betul? Iya, jadi ini masalah tajihizul jenazah, yaitu penyelenggaraan jenazah dia adalah bagian dari ibadah. Bahkan saking tingginya nilainya sampai dia itu adalah fardu kifayah sampai tingkat wajib tetapi wajib untuk apa? Secara umum. Barang siapa dia sudah mencukupi maka yang lain tidak tidak lagi wajib. Kemudian saking besarnya nilainya, maka orang yang membantu mengurusi itu dia akan mendapatkan pahala satu kirotok. Kalau dia sholat menyolatkan sampai selesai sampai dia di sana maka dia mendapatkan dua apa dua firato maka kalau kita sudah tahu bahwasanya dia bagian dari ibadah maka ibadah itu tahu ya ibadah itu adalah apa sesuatu yang kita harus ikut syariat karena memang hanya memang untuk apa karena memang untuk ini Rasulullah diutus yaitu untuk menyampaikan syariat seandainya setiap orang boleh menggunakan pendapatnya sendiri misalnya apa tidak ada gunanya datangnya Rasul orang sudah bisa membuat agama dengan pendapatnya sendiri. Dan ternyata Rasulullah SAW dari sekian banyak dalil tidak mengajarkan apa itu e, Fatihah untuk orang yang sudah meninggal, tidak mengajarkan untuk membacakan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Bahkan dalil-dalil yang ada menunjukkan apa? Beliau menanyakan hal alaihi jain, apakah dia itu punya utang dan seterusnya. Kemudian menyebutkan alaman hada siapa yang akan memikul hutang dia dan sebagainya menunjukkan bahwasanya yang disyariatkan adalah itu tadi, yaitu apa? Justru kita ingatkan siapa yang ingat apakah dia punya hutang ataukah tidak dan seterusnya. Itu lebih bermanfaat bagi orang tadi daripada kita memberikan sesuatu yang tidak diajarkan. Kenapa? Karena kita suka ataupun kita tidak suka, kita ridho ataupun tidak ridho, Rasulullah telah mentansis bahwasanya man amila amalan laisa ali amruna fahuwa Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak kami ajarkan, maka yang bukan berasal dari ajaran kami maka dia itu tertolak. Maka terserah kita ridho atau tidak ridho Allah Taala yang sudah mewajibkan pada Rasul untuk mengucapkan itu itu tertolak. Maka nggak ada gunanya kita mengucapkan apa yang tidak diajarkan tadi Al-Fatihah atau atau surat-surat yang lain untuk orang yang sudah meninggal. Tapi yang lebih bermanfaat adalah apa? Kita suruh para wali para wali dia, anak-anaknya dan sebagainya untuk banyak beramal soleh Agar nanti apa? Amal soleh itu dia dapat pahala, orang yang meninggal juga mendapatkan pahala. Yang lebih jelas dalilnya itu yang kita pakai. Atau apa? Bersodakoh. Bersodakoh atas nama orang tadi. Atau juga apa? Memikul. Memikul utang orang tadi. Terserah dari anaknya ataupun dari teman-temannya. Semuanya boleh. Karena apa? Ketika ada sahabat yang meninggal, kemudian Rasulullah tidak mau mensolati dia karena dia punya hutang dan dia tidak punya uang untuk membayar itu. Kemudian Abu Talha radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, alayya zainu." Rasulullah, saya yang akan memikul utangnya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-an baru jaz, uh, baru jazil tuh." Sekarang jazilnya akan akan dingin. Kalau tidak apa? Dia akan disiksa. Menunjukkan apa? Bahwasanya untuk orang-orang yang lain Hendaknya dia berbuat baik kepada orang yang mati bukan dengan cara bid'ah, tapi dengan cara apa? Dia sedekah atas nama orang itu atau membayar utang dia dan sebagainya sebagainya atau kalau bisa mengumrohkan atas nama dia juga mengumrohkan atas nama dia itu lebih baik. Itu lebih jelas pahalanya untuk orang yang meninggal. Wallahu a'lam. Jadi untuk bacaan Quran maka tidak sampai. Kecuali untuk dari apa? Dari anaknya, anaknya yang membaca tanpa meniatkan pahala, eh, Tanpa meniatkan apa itu hadiah untuk orang tuanya. Nanti apa dia orang tuanya akan langsung dapat pahala. Karena amal soleh anak orang tua akan dapat pahalanya. Wallahu a'lam. Hadis uh, barang siapa yang uh, beramal yang satu amalan yang bukan datang kepada kami maka amalan itu tertolak. Tertolak ni maksudnya sebenarnya dia berdosa ataupun tidak Kalau hadisnya hanya tentang ini saja tadi, man amila amalan laisa alahi amruna fahuwa rad atau man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa rad, maka itu hanya menunjukkan bahwasanya amalannya tertolak. Seandainya hanya ini saja, misalnya apa? Mungkin kita akan tenang, enggak ah, apa-apa tertolak tapi tidak yang penting tidak sampai tidak sampai apa kita disiksa nggak apa-apa. Masalahnya adalah Rasulullah tidak hanya itu yang beliau ucapkan. Tetapi justru yang sering disebutkan di dalam hadis Jabir itu bahwasanya sering Rasulullah SAW kalau khutbah Jumat beliau mengatakan apa? Wa kumamuh dasatil umur fa inna kulla bid'atin bolalah wa kulla tin finnar. Nah, ini muskilahnya. Disebutkan di dalam hadis Nasai itu ada tambahan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Nah, ini yang kita khawatirkan. Makanya di dalam hadis eh, Abdullah bin Amr ibn al-As diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sahabat yang lain juga diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih Wa man kana fatratuhu ila bid'ah faqad halak. Sedang siapa masa restunya itu diarahkan kepada bid'ah maka dia akan binasa. Nah, ini kita khawatir, bukan hanya ditolak tapi apa? Ternyata Allah taala akan menyiksa kita. Kenapa? Karena kita meremehkan Rasulullah. Rasulullah melarang ternyata kita malah sengaja apa? melanggarnya. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul Majishun, Abdul Aziz Ibnul Majishun mengatakan apa? man ah-, eh, man ibtada'a fil islami bid'atan wa yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat suatu bid'ah dan dia menganggap itu baik, berarti dia telah menuduh bahwasanya Muhammad itu mengkhianati risalah. Lianna Allah qala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini taksis dari Allah sudah sempurna, jangan ditambahi lagi. Wa atmamtu alaikum nikmati dan aku telah lengkapkan untuk kalian kenikmatanku. Wa raditu lakumul Islam madina dan aku telah ridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Fama yakun yauma idzin dinan fala yakumul yauma dinan. Maka suatu perkara yang pada hari itu bukan agama, maka pada hari ini juga dia bukan agama. Ini kata Imam Malik. Memang ini nasihat yang sangat sangat men mendalam. Wallahu taala a'lam. Ini Imam Malik mengucapkan itu dan Rasulullah mengucapkan itu jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdullah Anas jadi lahir. Jadi ini bukan ajaran Wahabiyah. Ini dulu sudah ada sebelum beliau lahir. Wallahu a'lam. Kebiasaan dari masalah jenazah Kebiasaan di sini sebelum solat tu selalu diumum kalau si Quran ada buat dosa minta maafkan kalau ada buta minta. Tak ada itu itu membagi syafaat nggak masalah semacam itu masuk dalam syafaat memintakan ya tolong dimaafkan atau tolong dia di ya apa hutangnya itu juga dimaafkan aja kalau enggak silahkan hubungi si fulan itu enggak masalah karena apa menggunakan beberapa dalil yang terkait dengan itu karena Rasulullah menanyakan menanyakan apakah dia punya utang ketika dijawab iya maka Rasulullah menyolati kemudian dalam jenazah yang lain datang Rasulullah tanya apakah dia punya utang punya Rasulullah tanya, apakah dia punya harta untuk membayar? Tidak. Maka Rasulullah tidak mau mensolati. Jenazah yang lain ketika dikatakan dia punya utang tapi punya uang untuk membayar, Rasulullah mau mensolati. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kalimat-kalimat tadi diucapkan sebelum disolati. Maka tidak masalah, insya Allah. Secara umum demikian. Adapun boleh tidak kalau kita balik kita jadikan itu setelah sholat, maka para ulama mengatakan apa? Perkara yang Rasulullah tidak mengharuskan demikian, tapi hanya sekitar apa? Hanya sekitar fi'il, menunjukkan itu mustahab, tidak menunjukkan bahwasanya itu wajib. Kata Ibnu Hajar, apa itu? Al-aslu fil fi'il lil istihbab. Asal dari fi'il Nabi itu untuk mustahab saja. Jadi kalau orang sengaja membuat setelah itu tidak masalah. Yang penting adalah hikmahnya itu terlaksana, yaitu apa? Dia menghadap Allah dalam keadaan tidak ada beban lagi tidak masalah. Nah, cukup di di di dalam uh, eh, amalan kita selepas meninggal uh, disembunyikan eh, kemudian ada satu uh, eh, sebab dan apa maknanya? Solat diberi oh, uang. Kalau kan itu, fidyah uh, untuk apa nih? untuk, kampus untuk kampus balik kota-kota dia Ah, dia. Tak puasa. Membayar, membayar, membayar. Dia. Dia dikasih di jenazah tadi ada ada kesalahan-kesalahan yang tidak diketahui ya. dikeluarkan jumlah uang untuk diberi kepada fakir miskin. Itu, itu itu termasuk apa? Sodakah? Sodakah atas nama mayat itu boleh? Sebagaimana ucapan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala bahwasanya as-sadaqa 'alal mayyit la fi. Enggak ada perselisihan bahwasanya dia boleh. Yang penting apa? Jangan hanya kita berikan kepada orang yang sholat. Semua kepada fakir miskin dan lain-lain. Tidak hanya kepada orang yang sholat. Bahkan kalau bisa jangan orang yang sholat karena khawatirnya nanti apa? Dia awal sholatnya niatnya terganggu. Tapi nggak masalah secara umum asalnya tidak masalah. Tapi yang nyisa, nyisa, nyisa, nyisa, nyisa, nyisa, kita bagi uh, eh, kira macam umur dia berapa dengan sembahyang uh, lima waktu dikali berapa kali kemudian lah di satu cari satu ada kan di kedai ada ternyata itu menyimpang kalau dihitung secara teliti iya, semacam itu iya, itu tidak didalilkan oleh Rasulullah SAW tidak ada dalilnya kita khawatir dia masuk ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala wa ma'ana minal mutakallifin aku bukanlah termasuk orang yang memberatkan diri Rasulullah mengatakan halakal mutanafi'un binasalah orang yang berlebihan yang apa yang terlalu berjalan-jalan maka kita perlu untuk apa keluarganya sedekah atau kita yang sedekah atas nama yang meninggal tanpa penat-penat harus menghitung secara rinci sanggup kita kita tidak harus hari itu tahun depan, tahun sekian lagi, kita sedekah bisa. Sedekah atas nama mayat itu boleh, kapanpun. Tidak harus harus hari-hari itu, tidak masalah. Tapi yang bagi duit selesai solat Kalau dia sedekah Tidak masalah ya itu tadi Termasuk keumuman apa? Sodakah atas nama mayat. Cuma diusahakan apa jangan sampai dia punya keyakinan mustahabnya adalah waktu ini mustahabnya adalah setelah sholat dan kepada orang tertentu Gak usah keyakinan itu nanti jadi bid'ah. Sudah secara umum aja dia datang kepada siapa saja pada waktu yang disanggupi dan sebagainya. Hmm. Tapi saya ragu juga Ustaz, kalau eh, di tentang pemberian uang selepas sholat itu. Sebab bukan sedekah, eh, uh, pemberian uang itu diberi kepada siapa sahaja tanpa mengira uang yang patut yang menerima sedekah. Jelas yang diutamakan adalah orang miskin, jelas orang miskin yang diutamakan karena Rasulullah SAW mengatakan apa? La tahillu sadaqah lil ghani dhimir dzimir sawi. Sedekah tidak halal untuk orang yang kaya atau orang yang memiliki kemampuan berusaha, yaitu kuat, kuat untuk berusaha. Maka apa ya diusahakan dicari orang yang pantas untuk mendapatkan sedekah. Tetapi apa? Masuk di dalam asnaf yang delapan itu untuk fakir miskin atau untuk orang yang terlilit utang atau untuk orang yang fisabilillah atau orang yang ibnu sabil hartanya habis di perjalanan, dan lain-lain. Banyak cara. Yang penting apa jangan diniatkan, oh ini orang kaya. Jangan. Memang jangan, orang kaya nggak nggak halal mendapatkan sodakoh. Kalau dari sisi kekayaannya. Tapi kalau dia sedang dalam rangka fisabilillah atau dalam rangka apa itu untuk islahu zatil bain sedang mendamaikan dua kelompok bertikai maka boleh dia dibantu dengan uang sodakoh boleh. Allah alam. Soal uh, eh, ini maruf di di di kedah uh, ada tabung hari kematian. Ya ini tabung hari kematian tu di disisai oleh eh, anak-anak mukim mungkin atau penduduk-penduduk di sekitar mukim itu dibuat satu tabung atas nama kesian. Jadi yang ahli masuk lepas tu bila ahli itu meninggal jadi ada jawatan kuasa yang mengurus jenazah, yang mengurus kubur, yang mengurus untuk mandi, yang dan panggil ah, panggilan panggilan untuk orang solat dan di situ baki daripada duit itu disedekahkan kepada si mayat. Sedangkan itu pertama ada persatuan, persatuan khairat kematian. Dan di dalam persatuan itu ada ahli, ahlinya. Dan di situ sebahagian ah, daripada ah, tukar perkhidmatan ini adalah untuk uh, dikumpulkan wang supaya menolong si mati. Ana yakin dia masuk di dalam ucapan sebagian ulama ma la ya'rifuhu ahlu badr falaisa minad Perkara yang tidak dikenal ahli badar dia bukan dari agama. Secara umum, kalau sahabat nggak berbuat itu, padahal sahabat tahu ajaran Rasulullah menunjukkan apa itu bukan dari agama. Seperti ini, ini takaluf semacam ini. Nggak ada Rasulullah mengajarkan demikian, apa itu tahari istilahnya serius pokoknya setiap bulan ada acara begini mengumpulkan harta sekian untuk persiapan kematian Rasulullah nggak bikin gitu Allah nanti yang akan mengurus hartanya sendiri mengurus e, apa namanya rezeki dia dan Allah yang akan menggerakkan orang-orang yang baik untuk untuk apa untuk membantu mengurusi jenazah tersebut tanpa apa tanpa ada tahari semacam ini seandainya ini baik tidak mungkin kita ini bisa mendahului salaf dan tidak mungkin seandainya ini baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu melalaikan perkara ini. Karena para ulama mengatakan suatu perkara yang memiliki maslahat, memiliki kebaikan, dan dia itu ada muktadonnya. Tuntutannya itu ada di zaman Rasulullah. Ternyata Rasulullah sengaja meninggalkan, maka menunjukkan ini tidak ada maslahatnya atau maslahatnya itu adalah marjuhah kecil dibanding dengan madorotnya. Sementara muktadro dari semacam ini ada zaman Rasulullah. Kematian juga banyak lewat peperangan atau lewat sudah tua dan sebagainya. Dan juga apa? Orang miskin juga banyak dan harta juga banyak, orang kaya juga banyak. Ternyata Rasulullah tidak mengajarkan itu. Menunjukkan apa? Rasulullah lebih tahu bahwasanya kemaslahatan bukan pada yang semacam ini. Maka ini lebih dekat kepada apa? Perkara yang baru. Allahu a'lam. Kiranya sesuatu Allah dia mengetahui saat di akhir-akhir maka dia ada harta tetapi walaupun dia ada anak dia tidak bercadang pada untuk diwariskan kepada anak maka dia ambil itu dia bagi-bagikan pada orang lain tidak pada keluarga ini masuk di dalam hadis eh, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang Rasulullah mengatakan innaka wa warasataka aghniya khairul lak min an tazarahum ala yatasaffafunan nas engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau membiarkan mereka itu dalam keadaan miskin dan mengemis kepada orang, minta-minta pada orang. Ini justru malah kasihan keluarga kita. Mereka yang paling berhak mendapatkan harta kita daripada orang lain. Makanya wasiat itu tidak boleh melebihi berapa? Sepertiga. Rasulullah mengatakan absolut kasir, sepertiga itu sudah banyak. Itu wasiat. Maka tidak boleh kita memberikan kepada orang lain melebihi sepertiga ketika apa menjelang kematian itu. Adapun kalau sepertiga itu boleh, yang lain sisanya untuk ahli waris. Wasiat itu untuk orang lain yang bukan ahli waris. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, masalah dia merasa datangnya kematian, itu bisa. Orang-orang bisa merasakan benda lagi sepertinya tanpa memastikan. Sepertinya aku sudah mau meninggal dengan korinah ini, korinah ini. Itu bisa. Seperti siapa Imam Ibnu Rajab menjelang kematian beliau merasa bagaimana kemudian beliau datang kepada seorang tukang eh, apa itu yang menggali kubur itu dia mengatakan tolong galikan kubur autik kada autik kada eh, luaskan bagian sini dan begini begini setelah selesai dia turun kemudian dia tiduran ah, ini sudah pas ternyata beberapa hari kemudian meninggal demikian pula Umar bin Khattab beliau mimpi melihat apa ada seekor ayam yang berkokok dan mematuk ke arahnya Kemudian beliau berkhutbah, aku merasa ini adalah alamat ajalku. Ternyata betul. Jadi mungkin ada semacam itu tanpa memastikan tapi merasa demikian. Boleh. Nah kalau memang dia mengeluarkan harta dengan sebab itu maka tidak boleh kecuali sepertiga saja. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi kalau secara umum dia tidak merasa datangnya kematian dan sebagainya, boleh dia sedekah sampai hartanya habis pun boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, boleh fisabilillah. Hanya saja apa? Rasulullah SAW mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, apa itu? Amsik ba'dha malik fa innahu khairul lak. Fa inna zalika khairul Tahan sebagian hartamu karena sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagimu. Menunjukkan apa? Dua-duanya boleh, tetapi apa? Kembali kepada kepada maslahat mana yang lebih besar. Wallahu a'lam. Jelas ahli waris dia berhak untuk mendapatkan pengutamaan daripada orang lain. Jadi kalau perkecualian ahli warisnya ternyata orang safi, orang yang suka royal membuang-buang harta, maka ini masuk dalam bab hadir nantinya. Yaitu apa? Tidak boleh dia dikasih harta yang bisa membuat dia justru merusak diri. Nah, boleh dia ditahan dari harta yang menjadi hak dia. Allah Allah. Insuran sebagaimana yang dijelaskan oleh uh, Syekh Ibnu Bas dan juga Syekh Ibnu Utsaimin dan lagi Lajnah Imah dan juga Syekhuna Yahya dan juga para ulama yang lain bahwasanya dia hukumnya haram. Kenapa? Yang pertama dia itu gharar. Gharar yaitu ada penipuan. Karena apa? Orang ini dikasih gambaran yang bagus-bagus. Nanti kalau kamu mengalami accident, kamu akan dapat uang banyak dengan cepat. Sehingga apa? Nah, dia bayar tiap bulan. Bagaimana kalau dalam satu tahun dia tak dapat apa-apa? Seringnya apa? Uangnya tidak kembali. Sehingga di sini ada horror Itu dari sisi yang pertama. Sisi yang kedua sebaliknya. Dia sekedar membayar sedikit, dia langsung bisa mendapatkan uang banyak ketika dia mengalami uh, suatu case tadi. Insiden dan sebagainya itu. Maka para ulama mengatakan ini masuk dalam aklu malil ghair bi ghairi hak. Makan harta orang lain tanpa alasan yang benar. Itu sebenarnya harta orang lain, nasabah yang lain yang mereka juga mengharapkan seperti yang kita harapkan. Kalau ada kecelakaan kita dapat untung dan sebagainya. Ternyata nggak dapat apa-apa, kita yang dapat. Maka dia masuk dalam bab gharar, sementara gharar itu haram. Yang kedua masuk dalam bab aklu malil ghair bi ghairi bi ghairi bi ghairi e, hak. Maka dia dua-duanya haram. Wallahu a'lam. Ini ya difatwakan oleh para ulama tadi. Insurun, insurun kejahatan Semua. Semua. Semua, iya. Allah Ta'ala mengharamkan itu dengan tadi dengan istimbat para ulama dan Allah Ta'ala mewajibkan kaum mukminin untuk ta'awun wa ta'awanu alal birri wa taqwa dan dalil-dalil yang lain wallahu fi aunil abd maka al abdu fi auni akhi Allah itu terus menolong hamba kalau hamba itu menolong saudaranya cukup dalil-dalil ini hanya saja memang kebanyakan orang mereka memang mengeluarkan harta bukan untuk niat mencari pahala tapi niat agar dapat lebih banyak nah, itu seringnya yang terjadi